Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan setelah kita baca matannya kemarin Syarah al I'tiqad. Ya, nah, barakallahu fiik jangan sampai salah. Syarah al I'tiqad yang buka ya. Naam. Kita lanjutkan bacaan terhadap Syarah al I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Shalih Al-Fauzan, astabahullah. Pada pertemuan ini kita baca dua saja, tapi disimak baik-baik barakallahu fiik. Pembahasan terakhir kemarin yang sudah kita baca adalah matanya, kalam al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimatullah alaih. Seputar apa? Dalil bahwasanya iman itu tidak stabil. Iman seorang hamba naik dan turun. Tambah dan bisa berkurang. Itu pendapat Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jangan seperti orang-orang Murji'ah Paham ya? Jangan seperti orang-orang Khawarij. Jangan seperti orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij, mereka tuh ekstrim di dalam apa? Masalah keimanan ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di dalam masalah peniadaan keimanan seorang hamba ketika melakukan dosa besar. Murji'ah parah. Murji'ah ekstrimnya dalam masalah mertapkan keimanan. Hamba imannya sempurna, seperti imannya Jibril dan Mikail walaupun minum khamer, berjudi, berzina, semua perbuatan dosa enggak ada pengaruh masalah keimanannya. Karena keimanan menurut mereka tidak perlu amalan. Nah, itu kekeliruannya. Mau murjatul fuqaha, murjatul jahmiyah, murjatul karamiyah, tiga-tiganya sama semuanya. Sama dalam hal apa? Dalam hal mengeluarkan amalan dari definisi iman. Dengan rincinya yang kita lewati kemarin. Murjatul jahmiyah, murjatul fuqaha, murjiatul fuqaha, Muzatul Jahmiyah, Murji'atul Karamiyah, bahkan juga Asy'ariyah juga ikut kemarin. Paham ya? Itu semuanya sama statusnya. Amalan tidak masuk dalam definisi iman. Ini pendapat yang batil. Kalau Mu'tazilah, nah barakallahu fiik, dan Khawarij, mereka beda eh, menghukumi pelaku dosa besar di dunia. Bedanya dunia saja. Menurut menurut Khawarij, pelaku dosa besar kafir. Kafir. Lihat ya, ya, perhatikan ya. Menurut Khawarij, pelaku dosa besar di dunia kafir, tidak mukmin lagi. Mereka permisalkan seperti bilangan berapa kemarin? 10. Bilangan 10 itu kalau dikurangi 1 nggak dikatakan 10 lagi, 9 gitu katanya. Berarti orang mukmin sekali berbuat dosa besar kafir, nggak dikatakan mukmin lagi. Itu pendapatnya Khawarij wal a'yadu billah. Eh? 6. Al-Mubtadi'ah, kelompok Mubtadi'ah Nah, yang pertama kali muncul dalam Islam yaitu kelompok Khawarij. Awal bid'atin dhaharat Islam bid'atul Khawarij. Bid'ah yang pertama kali muncul dalam agama Islam bid'ah apa? Bid'atul Khawarij. Mu'tazilah berpendapat bahwasanya pelaku dosa besar la mukmin wala kafir katanya. Walakinnahu bi manzilah baina manzilatain. Lihat gayanya sok apa namanya pertengahan, tapi keliru gitu loh Kata Mu'tazilah, pelaku dosa besar itu enggak mukmin, enggak kafir. Nah, dikondisikan ya faedahnya. Kata Mu'tazilah, pelaku dosa besar itu enggak mukmin, enggak kafir, tapi dia berada di antara dua keadaan, la mukmin wala kafir, fi manzilah baina manzilatain. Berada di suatu tempat di antara dua tempat. Lah kalau mati meninggal dikubur ke mana? Mau dikubur bersama kaum muslimin enggak muslim, enggak mukmin, ya enggak? Mau dikubur sama orang kafir enggak kafir katanya. Ditaruh tengah jalan ganggu. Ya enggak? Ya. Itulah kebimbangan dan juga kerusakan pemikiran. Nah, barakallahu fiikum mu'tazilallahu musta'an. Namun, nah, perhatikan. Namun Mu'tazilah dan Khawarij mereka sepakat mengenai hukum pelaku dosa besar di akhirat. Apa kata mereka? Kekal dalam neraka waliyadzubillah. Kenapa kok berpendapat seperti itu? Karena mereka meniadakan syafaat. Jadi menurut Mu'tazilah, menurut Khawarij, syafaat untuk ahli kabair itu enggak ada. Syafaat ahlul kabair enggak ada. Sehingga kalau enggak ada syafaat otomatis apa? Kekal. Itulah nah pendapat Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau Murji'ah bagaimana pendapatnya? Wajib masuk surga. Wallahu musta'an. Lah kenapa demikian? Mukminnya sempurna. Imannya sempurna. Seperti imannya siapa tadi? Jibril Mikail katanya. Itu Murji'ah. Karena apa? Amalan dosa enggak pengaruh dengan imannya. Imannya tetap sempurna. Lah kalau imannya sempurna, masuk surga enggak? Nah. Allahul musta'an. Itulah nah barakallahu fi kesesatan kelompok sesat yang berupaya untuk merusak agama Islam. Ahlus sunnah wal jamaah datang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah barakallahu fi seperti itu. Ayo. Dan demikianlah kami jadikan eh, kalian tuh umat pertengahan, adlan khiyara, pertengahan pilihan. Paham ya? La ifrat wala tafriq, tidak berlebihan tidak pula meremehkan suatu syariat, tapi benar-benar pertengahan. Apa kata Ahlussunnah wal Jamaah? Pelaku dosa besar bagaimana? Kafir? Tidak. Nah terus mukminun naqisul iman. Mukmin cuman berkurang keimanannya. Paham ya? Mukminun bi imanih. Naam. Kemudian apa? Asin maksiatih. Dia dikatakan mukmin dengan keimanannya dan pelaku maksiat dan kemaksiatannya. Di akhirat bagaimana? Pelaku dosa besar menurut Ahlussunnah wal Jamaah di mana tempat mereka? Di akhirat. Naam, tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala dihafalkan ini ya karena pendapat Sunnah ini ya. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralahu. Jika dia ingin mengadabnya, mengadabnya sesuai dengan kadar dosanya. Dan jika ingin mengampuni, diampuni sejak awal kali dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala barakallahu fiik. Kalau kita lihat rahmatnya bagaimana luas sekali. Sama-sama Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis Qudsi. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Buktinya ada orang-orang yang dimasukkan, ditampakkan dalam neraka jahanam. Sudah diazab menjadi arang. Eh? Intinya sudah benar-benar sudah diadab itu ya. Allah Ta'ala apa? Ciduk ya? diambil, dimasukkan ke dalam nahrul hayah, sungai kehidupan. Digelari jahanamiyun, bayangkan itu. Nah, menunjukkan bahwasanya apa? Rahmatnya sangat luas sekali. Kenapa jahanamiyun? Karena pernah pernah masuk dalam neraka jahanam, kemudian Allah telah selamatkan. Paham ya? Kondisikan, faedah ini perhatikan faedahnya. Paham ya? Nah, barakallahu fi digelari dengan jahanamiyun karena pernah dimasukkan dalam neraka jahanam, kemudian sama Allah taala diciduk, diambil, masukkan ke dalam nahrul hayah sungai kehidupan. Akhirnya tumbuhlah mereka bagaikan apa? Tumbuhnya biji-bijian yang berada di pinggir sungai atau yang semisalnya. Naam. Menunjukkan rahmat yang Allah Ta'ala sangat luas sekali. Kita lihat para kalafik syarahnya. Kemarin sudah kita baca, baca matanya, sekarang syarahnya. Wa kadzalika hadzal hadis dan seperti itu pula hadis ini al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah ay khoslah. Bahwasanya keimanan itu memiliki 70 sekian cabang yaitu 70 sekian ciri dan juga 70 sekian nah fik sifat-sifat. Maksudnya itu cabang-cabang keimanan itu banyak cabang-cabangnya. A'laha yang paling tingginya qaulul la ilaha illallah. Lihat ini. Cabang keimanan yang paling tinggi adalah ucapan apa? La ilaha illallah. Kelihatannya ucapan yang pendek, simpel, padat. Tapi kalau orang mengucapkannya barakallahu fiik, diperhatikannya, mengucapkannya dengan penuh keikhlasan, dan mengamalkan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah, apa jaminannya? Kalau akhir hayatnya dia menutup dengan kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah. Maka kana akhiru kalam la ilaha illallah, dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, masuk surga. Masya Allah. Itulah enam keutamaan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Antum lihat hadis bitaqah. Hadis bitaqah yang antum sering mendengarnya ada orang dosanya luar biasa banyaknya. Didatangkan 99 catatan kejelekan. Masing-masing catatan sejauh mata memandang. Pasrah sudah dia. Ternyata dia punya satu bitokoh, kartu. Kartu apa? Kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Diletakkan di satu alat timbangan yang 99 catatan kejelekan ini diletakkan di atas apa? Uh, alat timbangan satunya. Ternyata apa? rajahat bihinnya la ilaha illallah. Kalimat la ilallah kartu tadi lebih berat. Selamat gak orangnya? Selamat coba la ilallah. Tapi bukan sekedar ucapan. Mengerjakan, mengamalkan konsekuensi daripada kalimat tersebut. Dan lihat. Wa adnaha imatatul adhani tarik Dan cabang keimanan yang paling rendahnya. Yaitu menghilangkan rintangan gangguan dari jalan. Faham ya? Nah, contohnya apa? Rintangan gangguan dari jalan yang perlu kita singkirkan atau perlu kita pindahkan atau perlu kita nah barakallahu fiik nah hilangkan ya misalkan ada batu ganggu orang lewat kita singkirkan kayu misalkan eh, kira-kira eh, orang nggak bisa lewat karena ada kayu tadi kayu kita singkirkan barakallahu fiik itu termasuk apa menyingkirkan gangguan dari jalan kemudian apa pecahan-pecahan kaca membahayakan ada orang lewat kita singkirkan itu juga termasuk apa termasuk menyingkirkan apa gangguan dari jalan seperti itu nah Ikhwani fi din azza nasakumullah barakallahu fiikum. wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu termasuk cabang daripada keimanan. Jangan pernah antum nan menghilangkan rasa malu atau sifat yang mulia ini. Paham ya? Suatu ketika Rasulullah alaihi wasallam menyatakan kepada salah satu sahabat, "Da'hu fa innal haya' la yati ila bi khair." Biarkan dia malu. Karena rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Itu hukum asalnya. Hukum asalnya setiap orang tabiat manusia itu ada rasa malu. Tapi rasa malu yang bagaimana yang pada tempatnya. Bukan rasa malu yang menghantarkan dia untuk apa? Melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi rasa malu yang membuat dia semakin nam semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada rasa malu yang haram, tidak diperbolehkan, tercela maksudnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Rasa malu yang bagaimana kemarin yang kita lewati? Rasa malu yang bagaimana Abdurrahman yang dilarang dan tertela? Nah, merasa malu terhadap kebenaran. Maksudnya bagaimana? Ada kebenaran dia malu untuk bertanya. Dia nggak tahu eh, kebenaran tersebut dia malu bertanya. Itu malah nggak dibenarkan. Karena Allah Taala apa? Tidak malu terhadap kebenaran. Lihat kisah seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah SAW eh, mengenai apa mandi janabah wanita padahal bayangkan wanita itu kan memiliki sifat malu yang lebih besar daripada laki-laki biasanya. Faham ya? Itu aja berani bertanya tentang apa mandi janabah. Karena itu al-haq kebenaran. Bertanya dia, "Ya Rasulullah, fahal 'ala mar'ati min husnin idza ihtalamat?" Wahai Rasulullah, apakah perempuan juga mandi janabah kalau mimpi basah? Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam? "Na'am idza ra'atil Iya, kalau dia melihat air. Menunjukkan bahwasanya apa? Kalau al-haq barakallahu fiik jangan pernah malu. Sampaikan. Tanyakan kalau antum tidak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahlul ilmu ahlul dzikir apabila kalian tidak mengetahui ilmunya. Kita lihat, faja'ala hadil umura min syu'abil iman. Maka di sini Rasulullah SAW menjadikan perkara-perkara itu termasuk cabang-cabang keimanan. Wa hiya qaulu ilaha illallah yang mana pertama adalah ucapan la ilaha illallah. Hadza qaulun. Qaulun wa imatatul adhan anit tariq dan menghilangkan rintangan gangguan dari jalan. Amalun dua. Wal haya syu'batul iman dan rasa malu cabang dari keimanan, i'tiqadun keyakinan tiga. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Qaulun wa amalun wa iqtiqadun tiga sudah. Li'anna al-imana min a'malil qulub, dikarenakan iman termasuk amalan-amalan hati. Faja'alal iman huwal aqwal wa al al-ma'al qulub wa a'malul jawarih. Masyaallah maka nah barakallahu fik Rasulullah SAW menjadikan dalam hal tersebut bahwasanya keimanan itu ada ucapan-ucapan, amalan-amalan hati, dan amalan-amalan jawarih anggota badan. Fadalla ala maqalahu ahlus sunnati wal jamaah. Maka ini menunjukkan apa yang diucapkan oleh siapa? Ahlus sunnati wal jamaah. Apa yang diucapkan? Ahlu sunnah wal jamaah, innal imana qawlun wa amalun wa i'tiqadun. Wa dalal hadis ala anna lil iman martabatun a'la, martabatan a'la wa martabatan adna. Dan juga hadis ini menunjukkan bahwasanya iman itu memiliki apa? kedudukan yang paling tinggi dan juga kedudukan yang paling rendah. Fadalla ala annahu yazid wa yanqus. Ini menunjukkan bahwasanya iman bertambah dan berkurang. Kesimpulannya barakallahu fiik, definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah apa? Antum? lima poin. Definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah satu Eh? Apa? Labas. <laughs> Eh, pakai bahasa Indonesia aja kalau bahasa Indonesia tapi jelas. Ada lima poin untuk definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Paham ya? Pertama, lima poin penting sekali lima poin, ya kan? Antum, pertama, Naam diucapkan dengan lisan bahasa Arabnya Paulon, bilisan. Yang kedua, Diyakini dengan hati. Wa'tiqadun bil zaman Tiga. Eh? Diamalkan dengan anggota badan wa amalun bil jawarihi wal arkan. Empat. Enam. Beriman, keimanan bertambah dengan ketaatan. Lima Ewa eh, berkurang kemaksiatan. Antum hafalkan ya. Nutkun bilisan, wa biljanan, wa'amalun biljawarihi wa 'amalun wal arkan, wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil Itu dihafalkan itu. Definisi iman menurut sunnati wal Jamaah. Biar nanti anu gak bingung gitu loh karena ada kelompok-kelompok sesat yang keadaannya seperti tadi itu. Nah, kita ambil dikit lagi barakallahu fiik. Wa qala ta'ala matan bagian atas itu matannya dan Allah Taala mengatakan fazadathum imana, maka bertambahlah nah, pada mereka keimanannya. Menunjukkan iman itu bertambah. Paham ya? Dan bisa juga berkurang. Wa qala liyazdadu imana, agar mereka semakin bertambah keimanannya. Kita lihat syarahnya. Qala Syekh Shalal Fauzan, astabahullah bagian bawah itu syarahnya itu. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana, maka adapun orang yang beriman maka bertambah pula keimanannya. Dengan dibacakan ayat-ayat Allah, pertanda keimanan mereka. Hadil ayatu dalilun ala anal iman yazid wa annahu laysa syai'an wahida. Perhatikan ini, ayat ini menunjukkan dalil bahwasannya iman bertambah wa annahu laysa syai'an wahida, bahwasannya iman bukan sesuatu yang satu kama yaqulul murji'ah, ya kan? Sebagaimana yang diucapkan siapa? Murji'ah. Murji'ah itu kelompok sesat yang meyakini amalan bukan termasuk daripada iman. Naam. Wa innama huwa syai'un yatafawat. Bahwasanya iman itu adalah sesuatu yang yatafawat bertingkat-tingkat. Wa ya, yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Wa fazadathum imana sarihun terang-terangan ayat tersebut fi annal imana yazidu bisababi nuzulil Qur'an wa sama'ihi wal amal bih masyaallah terang-terangan bahwasanya iman itu bertambah dengan sebab turunnya Al-Qur'an dan dia mendengarkan Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Naam, seperti itu. Kita ambil dikit lagi itu yang syarah berikutnya. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan imanihim. Ayat yang mulia tersebut barakallahu fiik. Syahidnya mana syahidnya? Liyazdadu imana. Naam. kita lihat barakallahu fiik Wadhalika fi qissatil Hudaybiyah. Yang demikian itu terjadi ayat tersebut pada kisah Hudaybiyah. Karena kisah Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah kelihatannya apa kelihatannya? Merugikan kaum Muslim kelihatannya. Gencatan senjata, hudnah damai sementara 10 tahun. Paham ya? Kemudian barakallahu fi nanti kalau seandainya nah barakallahu mau umrah tahun depan, paham ya? Umrah qada barakallahu fi itu syaratnya apa syaratnya? Syaratnya ketat. Hanya berapa hari? tiga hari. Nggak boleh lebih dari itu. Kemudian itu pun apa para kalafi tidak boleh bebas bebas bawa senjata. Paham ya? Kemudian tawanan-tawanan, tawanan-tawanan yang mereka orang kufar tawan kaum muslim balikkan. Tapi kalau yang kaum muslim ditawan mereka nggak dibalikkan lagi. Paham ya? Jadi setelah dohernya itu merugikan kaum muslimin padahal Allah Ta'ala apa mengetahui dibalik itu semuanya kesempatan 10 tahun agar apa kaum muslimin bisa mendakwai yang lainnya paham ya dan terbukti barakallahu fik ternyata mereka yang tidak kuat menahan. Belum sempat 10 tahun sudah apa? Gagalkan perdamaian. Allahumma musta'an. lihat. Wa ma jara fiha minal imtihan lil mu'minin dan apa yang terjadi pada Hudaybiyah tersebut berupa ujian untuk kaum mukminin. Wa anal kufara mana'uhum min ada'il umrah ya kan? Bahwasanya orang-orang kafir melarang mereka dari menunaikan umrah wa dukhul Makkah dan melarang mereka masuk kota Mekah. Allah jalla wa ala anzala as-sakinah fi qulubihim. Lihat ini. Akan tetapi Allah Taala menurunkan ketenangan di hati-hati mereka. Wastaslamu li amrillahi wa rasulih dan mereka tunduk dan terima dan pasrah terhadap apa? ketetapan Allah dan Rasulnya. Wa khada'u dan mereka tunduk lisulah untuk damai ma'al kufar bersama orang-orang kufar ma'anahum la yuridunahu padahal mereka tidak menginginkan aslinya 10 tahun bayangkan nah padahal apa kalau kita perhatikan atau kita e, baca kemarin sejarahnya itu mereka yang kuat ternyata mereka tidak kuat mereka yang batalkan Allah mustahil walakin khada'u lahu ta'atanillah tapi mereka tunduk dengan perdamaian tersebut karena apa dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala wa ta'atan sallallahu alaihi wasallam dan dalam rangka mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yakrahuna Padahal mereka ini benci, enggak mau damai dengan orang kafir. Wa yuriduna dukhula Makkah dan mereka ingin masuk Makkah. Faqad ja'alallahu fi hadzal sulhi khairan lil muslimin. Dan sungguh Allah telah jadikan pada perdamaian tersebut apa? Kebaikan untuk kaum muslimin. Wa dhillatan 'alal kafirin dan kehinaan kerendahan untuk orang kafir faja'ala akibatahu khaira dan Allah, Allah telah menjadikan akibat hasil daripada perdamaian tersebut kebaikan Wamin min ma antaja hadha an anal harba wada'at awzaruha bainal muslimin wal kuffar dan termasuk apa yang dihasilkan dari perdamaian tersebut yang paling besarnya bahwasanya peperangan apa para kalafik peperangan di situ dihentikan sementara paham ya nah antara kaum muslimin dan orang kafir sehingga apa sehingga ada kesempatan untuk apa? Untuk mendakwahi. Kesempatan untuk mendakwahi orang-orang kufar nah, dan juga eh, pemimpin-pemimpin eh, atau raja-raja yang lainnya. Nah, kita lihat fahasal muslimin tanaf tanaffas, tanafnan. Ewa, pusun maksudnya apa? Kaum muslimin bisa bernafas sejenak. Istirahat. Wa hajara man hajara ila Madinah dan ada kesempatan orang di Mekah peluang untuk hijrah. Paham ya? Nah, ke Madinah. di dunia ada tanpa gangguan tanpa apa? gangguan hutna ya. solo sementara itu, itu biasanya harus sepakat, nggak boleh ganggu, nggak boleh ngapa-ngapain. Tapi ini realita ya kenyataan bukan hoax. Kalau di Yaman ketika perang Syiah Rafidhah melawan Ahlus Sunnah, itu setiap kali ada hutna damai sementara, seringnya mereka yang langgar duluan. Orang yang santai-santai makan roti di sniper. Paham ya? Makan roti itu santai sniper sama Syiah Rafidhah. Posisi damai. Palang merah PMI, Palang merah internasional datang ngasih bantuan, Nah barakallahu fiik, ada kesempatan. Nah begitu pulang langsung saudara kita sniper ditembak, padahal sulah. Paham ya? Bayangkan itu. Jadi sulah dengan kufar diperbolehkan tapi hati-hati juga. Paham ya? Ketika ada perdamaian-perdamaian sepakat di situ. Wa illa kalau Syiah Rafidhah enggak usah percaya udah. Itu Syiah Rafidhah terkenal dimanapun itu licik dan juga bikin apa? Nah, penipuan seringnya. Allahul musta'an. Nah, ini sekedar kisah bahwasanya barakallahu fiik di saat kisah Hudaybiyah tersebut ada manfaat bagi kaum muslimin. Wa dakhala fil Islam man yuridu dukhul fihi ya kan? 10 tahun itu kalau orang mau masuk Islam dipersilahkan tanpa ada gangguan. lam yalqam min man yasudduhu tidak akan menjumpai seorang yang menghalang-halangi dia bisa babi hadasuluh dengan sebab perdamaian ini 10 tahun. Kalau seandainya apa? Utuh pun kaum muslimin untung sebenarnya. Walaupun dohirnya kan dirugikan dohirnya. Ya enggak? Mau umrah boleh lama-lama. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Kita ya? lihat. Wa fi nihayati hasal al-fath mubin, masyaallah. Dan di akhir akhirnya, nah barakallahu fi akhir kejadian tersebut eh, terjadilah apa barakallahu kemenangan yang sangat nyata. Fathu Makkah al-musyrifah, yaitu dibukakannya Mekah, diberikan kemenangan bagi kaum muslimin, nah Mekah dikuasai oleh kaum muslimin. Tahun berapa Fathu Makkah? Tahun berapa? Fatu Mekah. Antum? Hasan? Delapan Hijriah. Paham ya? Tahun delapan Hijriah. Naam. Hasan tabarakallahu fiik. waduh, dukhuluha fi muslimin dan juga masuklah nah Mekah tersebut di wilayah kaum muslimin sehingga tidak ada lagi hijrah setelah Fatu Mekah. hijrah hijrata ba'dal fathi. tidak ada hijrah lagi setelah Fatu Mekah. Maksudnya tidak ada hijrah yang Abdul. Paham ya? Karena kota Mekah sudah menjadi apa? Kota kaum muslimin. Naam. Wa naz'a yadul naam. Wa wa naz'u yadul kuffar anha. Ewa, dan na barakallahu fiik dibebaskan dari genggaman orang kufar kota Mekah. Kullu hadza min thamarati hadzal sulhil 'adzim. Itu semuanya hasil daripada apa? buah hasil daripada perdamaian yang sangat agung tersebut. Alladzi karihahul muslimun ya yang waktu itu kaum muslimin membencinya enggak mau sebenarnya. Walakin Allah ja'ala akibatahu khairan lahum. Akan tapi Allah Taala jadikan akibat hasil perdamaian tersebut kebaikan untuk kaum muslimin. Naam, wa qadal muslimun li hukmillahi wa rasulih. Dan akhirnya kaum muslimin pun tunduk terhadap ketetapan Allah dan Rasulnya. Wa anzalallahu sakinata fi qulubihim. Dan Allah turunkan ketenangan pada hati-hati mereka. Falam yahsul minhum mukhalafatun. Falam yahsul minhum mukhalafatun aw tasarrufatun bisababi hamasihim. Maka tidak terjadi di antara mereka apa? penyelisihan wala penyelewengan dengan sebab apa? barakallahu fi keadaan mereka yang mulai apa? Nah, tidak tenang dan tidak suka dan panas keadaannya. Paham ya? Seperti itu. Nah, jadi setelah dikasih ketenangan oleh Allah Ta'ala, tenang hati-hati mereka. Wa anzalallahu jalla wa ala fi qulubi dan Allah turunkan pada mereka pada hati-hati mereka ketenangan fahada'u wasakanu qadu. akhirnya mereka pun tenang tentram tunduk wa in kana katsiran minhum la yardawna bi hadzal walaupun kebanyakan mereka pada asalnya apa tidak rida dengan perdamaian ini li'annahum ya'tabirunahu wadhi'atan 'alal muslimin dikarenakan kaum muslimin waktu itu menganggap perdamaian tersebut adalah apa adalah kerendahan kehinaan untuk kaum muslimin penindasan kepada kaum muslimin wala ya'lamuna anna Allah ja'alahu 'izzan lil muslimin padahal apa mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah taala telah menjadikan perdamaian tersebut sebagai apa kemuliaan bagi kaum muslimin wa inna aqibatahu kanat khairan lil muslimin yang waktu itu ternyata akibat daripada perdamaian tersebut adalah kebaikan untuk kaum muslimin fadalla ala hadha fadalla hadha ala anna alladhi yastaslim li hukmillah wa rasulih wa yanqadu lahu anna imanahu yazidu bidzalik maka ini menunjukkan hal ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang tunduk pasrah terhadap ketetapan Allah dan Rasulnya dan tunduk terhadapnya, patuh terhadapnya, itu menunjukkan bahwasanya imannya itu bertambah dengan sebab apa? tunduknya dan pasrahnya terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.